Nikmatul ukhuwah. Nikmat saling bersaudara. Nikmat merajut tali persaudaraan lillahi ta'ala. Saling mencintai, saling menghargai, saling menyayangi, saling tolong-menolong, saling support, saling memahami karakter, saling berkoordinasi. Ini merupakan nikmat besar anugerah murni dari Allah Ta'ala semata. Hanya Allah yang menganugerahkan, hanya Allah yang bisa menyatukan hati-hati dua orang atau hati-hati kaum muslimin dalam bingkai ukhuwah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman di Ali Imran Wadhkuru ni'matallahi alaikum Idh kuntum a'da'a fa'allafa qulubikum fa'asbahtum bi Ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian ketika kalian dahulu bermusuhan sebagai musuh. Lalu Allah melembutkan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara. Diulang dua kali kata-kata nikmah. Menegaskan bahwasanya persaudaraan umat Islam dengan keislamannya, dengan keimanannya merupakan nikmat agung, nikmat besar, murni anugerah dari Allah Ta'ala. Ayat ini berkaitan dengan Ahlu Yathrib Orang-orang Yathrib di masa jahiliyah, Yathrib nama lain Madinah. Di masa itu ada dua suku besar di sana, Aus dan Khazraj, yang sesungguhnya masih ada hubungan darah. Dua suku besar ini di masa jahiliyah bermusuhan, saling membenci, saling memusuhi, saling bertengkar, bahkan saling berperang. Perang suku, perang kabilah. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah mengajak mereka masuk Islam beriman hanya kepada Allah bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Lalu Allah berikan taufiknya, hidayahnya kepada mereka satu persatu masuk Islam. Akhirnya mereka semuanya masuk Islam. Dengan Islam inilah mereka menjadi kaum muslimin dengan Islam inilah mereka bersaudara di atas dasar keislamannya. Permusuhan di masa lalu hilang dengan sendirinya. Pertengkaran di masa lalu punah dengan sendirinya. Peperangan-peperangan di masa lalu terhenti dengan sendirinya. Dikarenakan mereka semua sekarang adalah muslim. Bersaudara karena Allah bersaudara dengan keislamannya. Allah ingatkan dengan ayat ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'da. Kalian dahulu permusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Hati kalian dengan Islam. Fa'asbatum bi ni'matihi ikhwana maka dengan nikmat Allah semata kalian menjadi bersaudara. Binikmatih. Nikmat Allah semata. Ikhwanafitina Ketika dua orang muslim saling berjumpa, mengucapkan salam, menebarkan senyum, berjabat tangan, merasa nyaman, duduk bersama, ngobrol bersama, sharing bersama. Tidak ada rasa benci di antara mereka berdua. Tidak ada permusuhan di antara mereka berdua. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar yang tidak bisa ditandingi dengan dunia dan seisinya. Sekali lagi hanya Allah Ta'ala yang melembutkan di antara hati mereka. Kalau Allah mencabutnya, Allah lemparkan di tengah-tengah mereka kebencian dan permusuhan. Tidak akan ada seseorang pun yang mampu menyatukan mereka berdua. Meskipun itu Nabi kita Muhammad SAW, meskipun beliau menggunakan dunia dan seisinya sebagai wasilah menyatukan dua orang tadi, tidak bakal sanggup. Ketika Allah tidak menghendaki ukhuwah di antara mereka. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya meriwayatkan athar dari Abda bin Lubaba rahimahullah salah seorang tabi'in dia berjumpa dengan Mujahid juga seorang tabi'in di masa itu maka mujahid pun menjabat tangannya. Ketemu dijabat tangannya. Lalu mengatakan tidaklah berjumpa dua orang muslim. Lalu mereka berdua mengucapkan salam. Lalu berjabat tangan, tersenyum antara mereka berdua. Melainkan dosa-dosa mereka akan berguguran seperti daun-daunan gugur dari pohonnya. Katanya Abdah inna hadha layasir, yasir. Sesungguhnya amal ini ringan sekali. Ketemu, jabat tangan, senyum, gugur dosanya. Kok ringan sekali? Katanya Mujahid la takul dhalik. Kamu jangan mengatakan seperti itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya wa allafa baina qulubihim dan Allah lah yang melembutkan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau seandainya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi, rasul membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini engkau tidak akan sanggup melembutkan hati dua orang tadi. Tidak bakal bisa. Walakin Allah Allah bainahum. Tapi Allah lah yang melembutkan hati-hati mereka. Itu bukan perkara ringan. Ini perkara besar. Anugerah besar. Nikmat besar. Allah melembutkan hati dua orang tadi. Bisa berjumpa. Bisa bertemu saling mengucapkan salam, saling jabat tangan, senyum, gugur pahalanya. Itu bukan amal ringan, itu amal besar. Allah melembutkan hati mereka. Allah anugerahkan ukhuwah imaniyah, islamiyah di tengah-tengah mereka. Besar anugerah ini, besar nikmat ini. Bukan perkara kecil. Sebab ketika dicabut tidak ada seorang pun yang mampu melembutkan hati dua orang tadi. Meskipun itu Nabi kita Muhammad SAW tidak bakal mampu. Meskipun beliau membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, tidak bakal bisa. Kalau Allah nggak menghendaki. Katanya Abdah, fa'araftu annahu afqahu minni. Saya pun tahu, Mujahid lebih faqih daripada saya. Ikhwan fitina kumpulnya kita di masjid ini hadir di halakatul ilmi, majalisul ilmi berjumpa dengan para ikhwa ini jangan dikira perkara biasa ini anugerah besar minallah nikmat yang sangat agung minallah ketemu Lama tidak nggak berjumpa, menyampaikan salam, jabat tangan, mu'anako, senyum, tanya kabar, bagaimana kabar antum, sehat, bekhair. Tidak ada kebencian dalam hati, tidak ada kedengkian, dendam, permusuhan dalam hati. Ini nikmat besar minallah. Ukhuwah ini nikmat besar minallah. Anugerah besar minallah apalagi di, dipersatukan di majelis ilmu dalam rangka tafakufidin kayak saat ini sadari sadari ini anugerah besar dari Allah Jalla wa'ala. Sungguh, kalau seandainya dicabut itu dari seseorang, tidak bakal bisa datang. Tidak bakal bisa berjumpa dengan saudaranya tidak bakal bisa hadir. Meskipun tempatnya dekat, meskipun di seberang jalan situ, tidak bakal bisa datang. Kenapa? Hatinya sudah berbeda. Ada permusuhan di antara mereka. Ada kebencian di antara mereka. Ada dendam di antara mereka. Tidak bakal bisa kumpul. Tidak bakal bisa. Ketemu, Assalamualaikum. Tidak bakal bisa. Jabat tangan, tidak bakal bisa. Senyum, tidak bakal bisa. Duduk bareng, tidak bakal bisa. Ngobrol-ngobrol, tidak bakal bisa. Lihat wajahnya, sudah menumbuhkan amarah. Dari jauh, langsung pergi. Lihat batang hidungnya, dibuang batang hidung dia ke tempat yang lain. Tidak bakal bisa. Mau diusahakan siapapun, dengan cara apapun, untuk menyatukan dua hati yang berbeda ini tidak akan bisa. Sesuatu yang sifatnya alami karena Allah Jalla wa'ala yang menyatukan, Allah Jalla wa'ala yang mengumpulkan, Allah Jalla wa'ala yang melembutkan di antara hati-hati kaum muslimin. Ini saya bawakan sebagai mukaddimah menyadarkan kita semua terutama yang ada di tempat ini ukhuwah Islaminya itu nikmat besar dari Allah. Mauhibah anugerah besar dari Allah. Kita bisa ketemu itu nikmat besar dari Allah. Bisa senyum dengan saudara kita nikmat besar dari Allah. Bisa jabat tangan, saling mu'anaqah, mengucapkan salam, tegur sapa, itu nikmat besar dari Allah. Ukhuwah oh, ini disertai dengan perkumpulan di sebuah masjid dalam rangka untuk tolabul ilmi lebih besar lagi nikmatnya. Maka syukuri nikmat ini. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang melembutkan di antara hati-hati kita meskipun dari tempat yang berbeda Allah lembutkan hati kita menjadi bersaudara. Bersyukur nikmat besar dari Allah Jalla wa'ala semata. Dan yang kedua, jaga. Jaga nikmat ini. Pelihara nikmat uhuwa ini. Jangan dihancurkan, jangan dirusak, jangan dibinasakan. Kalau sudah hancur, kalau sudah rusak, susah dirajut kembali. Tidak bakal bisa merasakan kembali masa-masa indah seperti ini. Tidak bakal bisa. Sehingga dalam Islam, bukan semata-mata berukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi lebih daripada itu, ukhuwahnya harus kuat harus erat. Dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Qais Abu Musa al asyari semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa syabaka baina asabihi hakadha." Seorang mukmin dengan mukmin yang lain diumpamakan seperti sebuah bangunan. Satu sama lain saling mengokohkan dan belum merapatkan jembarnya seperti ini. Ha, kata. Saling kokoh, saling menguatkan, saling mengokohkan. Seperti inilah ukhuwahnya kaum muslimin. Bukan semata-mata bersaudara, harus erat, kokoh. Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir semoga Allah meridhai keduanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad." Perumpamaan kaum muslimin, kaum mukminin dalam rasa cinta di antara mereka rasa kasih sayang di antara mereka, saling support, saling membantu di antara mereka. Diumpamakan seperti satu jasad. Satu tubuh. Seperti itulah ukhuwah Islamiyah yang diharapkan di tengah-tengah kaum muslimin. Semua umat Islam satu tubuh. Satu jasad. Belum mengatakan apabila satu anggota tubuhnya merasakan sakit, maka semua yang lainnya merasakan yang sama. Sehingga begadang malam merasakan panas dan meriang. Harus kokoh, harus erat. Tidak semata-mata ukhwa, bersaudara, berteman, bersahabat. Tidak. Harus kokoh, kuat seperti satu jasad. Dan itu harus diwujudkan. Ada konsekuensi-konsekuensinya. Bukan semata-mata teori belaka. Bukan semata-mata dilafalkan di lesan tanpa bukti. Ukhwa Islamiyah yang sesungguhnya itu terapan dalam keseharian. Dan itu yang diminta dalam Islam. Barakallahu fikum. Ikhwanafitina azakumullah di antara upaya untuk merekatkan, mengokokkan ukhuwah Islamiyah dengan adanya akhlakiyah fil ukhuwah. Harus ada akhlakul karimah, harus ada budi pekerti yang luhur di dalam berukhuwah. Dan itu banyak jumlahnya. Poin-poinnya sangat banyak banget. Saya sebutkan satu poin pada kesempatan malam hari ini. Dan pada subuh nanti lanjutannya insya Allah. Masih kuat insya Allah ya. Masih bisa enggak? Masih bisa ya? Alhamdulillah. Satu poin ini ketika ada di dalam sanubari masing-masing kita muslimin dalam beruhwa secara khusus akan melahirkan sekian banyak akhlak mulia lainnya dalam ukhuwah. Dan satu perang ini luar biasa. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Badruddin Al-Ghazi rahimahullah dalam kitabnya Adabul Ishrah wa dzikru suhbati wal ukhuwah ketika menjelaskan tentang adab-adab persahabatan adab-adab pertemanan pergaulan adab-adab ukhuwah Beliau mengatakan famin adabil isyrati Termasuk adab etika pergaulan dalam Islam. Persahabatan dalam Islam. Etika ukhuwah dalam Islam. Sehingga banyak poin. Di antaranya adalah salamatu qalbihi lil ikhwan. Hatinya bersih terhadap teman-temannya. Hatinya bersih terhadap ikhwah-ikhwahnya. Salamatu sadr. Wan nasihatu lahum menasihati mereka wa qabuluha minhum dan menerima nasihat dari mereka. Liqaulihi ta'ala Allah mengatakan dalam firman-Nya illa man atallaha biqalbin salim. Yang sebelumnya yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaatnya harta atau anak. Hari kiamat nanti. Kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun salim. Hati yang selamat. Hati yang bersih, yang terjaga. Beliau menukil ucapan Sakati rahimahullah. Kata Sakati, min ajalli akhlaqil abrar salamatus sadlil ikhwan wan nasihatu lahum termasuk akhlaknya orang-orang baik yang paling utama ini orang-orang baik abror orang soleh orang yang bertakwa akhlak mereka yang paling baik yang paling utama adalah salamatus sadlil ikhwan hatinya bersih terhadap para ikhwah dan selalu menasihati para ikhwah. Salamatus sadr. Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam risalah beliau fi sulukil islami al-qawim Syaukani sekarang dikumpulkan nama kitabnya Al-Fathur Rabbani 12 jilid semuanya karya Syaukani. Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan tentang salamatus sadr ini. Apa maknanya? Qala wa amma salamatus sadri fal muradu bihi adamul hiddi wal ghilli wal baghdha. Adapun jiwa yang bersih, hati yang bersih, hati yang selamat, maksudnya ialah tidak ada dendam. Tidak ada kedengkian, kebencian, tidak ada permusuhan amarah kepada saudaranya. Betul-betul bersih hatinya ini. Penyakit-penyakit hati yang merusak ukhuwah kosong. Dendam tidak ada. Kebencian tidak ada. Permusuhan tidak ada. Angkara murka tidak ada. Merasa besar, takabur tidak ada. Merasa tinggi, tarafu' tidak ada. Bangga dengan apa yang dia miliki, keutamaan yang dia miliki, ujub tidak ada. Apalagi lebih daripada itu, tidak ada yang namanya makar jahat untuk saudaranya. Tidak ada tipe muslihat jahat untuk saudaranya. Bahkan tidak terbersit sedikit pun sekalipun jahat kepada saudara dia. Itu namanya salamatus saudara. Ini adab ukhuwah. Ini merupakan akhlaknya para salaf. Disebutkan dalam hasrat ayat yang ke-10. Allah mengatakan dalam firman-Nya walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah mereka yaqulun mereka berdoa rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wahai rabb kami ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah engkau menjadikan di hati-hati kami ada kebencian, ada kedengkian, ada dendam kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai ya Allah. Yang ada mendoakan ampunan untuk mereka. Berdoa supaya jangan sampai ada dendam dalam hati, kebencian dalam hati, kedengkian dalam hati kepada saudara dia. Jangan sampai ada. Ini merupakan akhlaknya kaum mukminin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis Inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ahmad dan yang lainnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Al-mu'minu ghirrun karim. Wal fajiru khibbun la'im. Beliau menjelaskan perbedaan orang yang mukmin dengan yang fajir, yang fasik. Seorang mukmin itu ghirrun karim. Fajir itu khibbun laim. Disebutkan dalam kitab Faidul Qadir Al-Munawi rahimahullah menjelaskan tentang riwayat ini, maknanya. Beliau mengatakan al-mu'minu ghirrun ay yaghurruhu kullu ahad wa yaghurruhu kullu syai. Seorang mukmin ghirrun yakni menipu dia semua orang. Semua orang bisa menipu dia. Menipu dia segala sesuatu. Kenapa? E, diteruskan. Wala ya'rifu syar. Maknanya dia tidak pernah mengenal kejahatan. Tidak pernah mengerti kejelekan. Walaisa bidhi makrin. Dia bukan orang yang punya makar bukan orang yang punya tipe muslihat wala fatonatin syar dan sedikit pun tidak purnya, tidak ada kecerdasan, kecerdikan untuk kejahatan. Tidak ada. Fahuwa khadik dengan itu dia gampang tertipu li salamati sadri dikarenakan bersihnya hati dia. Wa husnul dan dia orang yang suka berbaik sangka kepada orang lain. Wayan khade dia gampang tertipu dihi walinihi dikarenakan dia orang yang gampang nurut dan orang yang lembut. Barakallahu fikum dan itu bukan karena kejahilan. Itu bukan karena kejahilan. Tapi itu dikarenakan kemuliaan akhlak. Maka digandeng dengan kata-kata garim. Ay syariful akhlak. Orang yang mulia akhlaknya. Orang yang mulia budi pekertinya. Hada mukmin. Hatinya bersih. Hatinya selamat. Tidak ada permusuhan kepada saudaranya. Tidak ada dendam kepada saudaranya. Tidak ada kebencian, kedengkian kepada mereka. Bahkan tidak pernah mengenal kejelekan. Tidak ada kamus kejelekan dalam hatinya. Tidak ada. Apalagi makar, tipu daya, tipu muslihat, membuat berbagai macam makar untuk jahat kepada saudaranya atau jelek kepada orang lain atau menghancurkan orang lain atau membinasakan orang lain atau menjatuhkan orang lain. La. Tidak pernah ada yang seperti itu. Sehingga kalau orang lain melihat kayak polos, orangnya polos dikarenakan selalu husnubon, Orangnya polos dikarenakan nurut-nurut saja. Orangnya polos dikarenakan orangnya santun dan lembut. Hada mukmin bersih. Ha? Tapi ketika sekali dibohongi, sekali e, ketahuan ada orang yang bikin makar dengan dia, jangan berharap dia la, bersahabat lagi dengan orang tadi. Tandai ini orang jelek, bukan ranah persahabatan saya. Ketika ini orang baik, didekati sama dia. Ini ranah persahabatan saya. Ada mukmin. Sementara yang fajir kata beliau saw. khibbun laim. Khibbun ay jari orangnya lancang. Orangnya lancang. Yas'a fil ardi bil fasad dia selalu berusaha, berupaya membuat kerusakan di muka bumi. Ada fajir, fasek, laim, yang suka mencela, yang suka laim, mencela orang lain. Di mata dia semuanya salah. Di mata dia semuanya nggak beres. Dan orangnya khibbun, suka membuat kerusakan di muka bumi. Ada fajir, ay fasik. Intinya adalah ikhwan fillah azakumullah. Salamatus sadr. Hati yang bersih sifatnya kaum mukminin. Disebutkan dalam riwayat yang lain Ibnu Majah fi sunanihi dan disahihkan Asy-Syaikh Albani dalam bukunya Sahih Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As kalau meridainya. Dia mengatakan kila ditanyakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi afdal? Siapakah orang yang paling afdal yang paling utama? Yang paling afdal. Qala kullu makhmumil qalbi saduqil lis lisani. Orang yang paling afdal setiap orang yang mahmum hatinya. Jujur lesannya. Kalau mereka mengatakan saduqul lisan na'rifuh. Kalau orang yang jujur lesannya, jujur omongannya kami tahu. Fama makhmumul qalbi. Lalu apa maknanya orang yang makhmum hatinya? Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Huwa naqi at-taqi la ithma alai wala bagya. wala ghil wala hasad." Orang yang makhmum hatinya an-naqi An-naqi orang yang betul-betul bersih jiwanya, bersih hatinya. At-taqi orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. La isma alaih. Tidak ada dosa atas dirinya. Tidak suka berbuat dosa. Wala bagi. Tidak pernah berbuat semena-mena. Zalim. Wala ghil. Tidak ada kebencian, kedengkian. Wala hasad. Dan tidak ada hasad kepada orang lain dalam hatinya. Ini salamatul salamatul sadr. Orang yang bersih jiwanya, bersih hatinya dikatakan sebagai orang yang paling afdal dalam Islam. Mahmumul qalbi. Barakallahu fikum. Ini terpuji. Hatinya bersih, tidak ada kebencian kepada para ambiya wal mursalin. Hatinya bersih. Tidak ada kebencian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hatinya bersih. Tidak ada kebencian kepada para sahabat secara khusus. Semoga Allah meridhai mereka. Hatinya bersih. Tidak ada kebencian kepada salaf dan saleh, para salaf yang saleh. Hatinya bersih tidak ada kebencian kepada para ulama sunnah. Hatinya bersih. Tidak ada kebencian kepada doa du'atus sunnah. Da'i-da'i sunnah. Hatinya bersih. Tidak ada kebencian kepada kaum solihin. Al-sunnah wal jamaah salafiyin. Tidak ada. Bahkan hatinya bersih. Tidak ada kebencian kepada kaum muslimin secara umum. Tidak ada dendam kepada mereka. Barakallahu fikum. Kalaupun dia benci, bencinya karena Allah. Dia hanya membenci orang-orang kafir karena kufurnya. Dia membenci orang-orang musyrikin karena syiriknya. Dia membenci ahlul bidah karena kebid'ahannya. Dia membenci orang yang fasik karena kefasikannya. Dia membenci ahli maksiat karena kemaksiatannya. Dia membenci orang-orang yang buruk akhlak karena karena buruk akhlaknya. Bencinya karena Allah. Itu pun karena Allah. Bukan dendam pribadi, bukan kebencian pribadi dalam hati dia. Hada amal yang sangat mulia barakallahu fikum. Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menjelaskan Afdalul a'mal amal yang paling afdal salamatu sadri min anwa'i syahna'i kulliha. Amal yang paling afdal, bersihnya hati dari semua kebencian, dari semua permusuhan. Ini amal yang paling afdal. Wa afdaluha as-salamatu min syahna'i ahlil ahwa'i wal bid'ah dan yang paling afdal, yang paling utama, selamat dari kebencian-kebencian ala ahlul bid'ah. Kebencian yang ada pada ahlul, ahlul bid'ah. Apa itu kata beliau? Allati taqtadu ta'na ala salafil ummah wa bughdahum wal hiqda alaihim wa atiqada takfirihim atau tabdi'ihim wa tadlilihim. Barakalafikum. Kebencian ahlul bid'ah. Kebencian yang membuat mereka mencela, mencaci maki salaful ummah. Membenci salaful ummah, dendam kepada salaful ummah, meyakini kafirnya para salaf, meyakini bid'ahnya para salaf, sesatnya para salaf, naudzubillah. Ini kebenciannya ahlul bid'ah. Maka salamatus sadr, hati yang bersih yang paling utama ketika hati kamu bersih dari penyakit yang bid'ah ini. Thumma yali Lalu yang utama lagi setelah itu adalah salamatul qalbi minasyahna ili umumil muslimin. Bersih, hati kamu bersih dari kebencian kepada muslimin secara umum. Kamu tidak membenci mereka secara pribadi. Tidak ada dendam kepada mereka secara pribadi. Tidak ada. Bahkan yang ada ialah wa iradatil khairilahum. Kamu menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Wa nasihatuhum. Kamu berupaya menasihati mereka. Wa yuhibbalahum ma yuhibbu Dia mencintai muslimin sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ini dikatakan amal yang paling afdal. Amal ini termasuk sabab orang meraih surga. Dikarenakan perangai ini perangainya ahlu jannah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surrin mutaqabilin." Al-Hijr 47. Dan kami cabut Allah mengatakan kami cabut apa-apa yang ada dalam jiwa mereka, dada mereka, hati mereka berupa permusuhan. Kami cabut sehingga mereka bersaudara di atas dipan-dipan yang saling berhadapan. Itu harus jannah. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Tidak ada dendam di antara mereka. Tidak ada kebencian di antara mereka. Dikatakan telah dicabut dari hati mereka oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga dipahami termasuk amalan yang menyebabkan orangnya masuk surga. Dikarenakan hati yang bersih, hatinya ahlul jannah. Ini akhlak wajib ada di dalam ukhuwah kita. Persaudaraan kita persahabatan kita, pertemanan kita, pergaulan kita dengan semua umat Islam. Apalagi persahabatan dengan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Apalagi persahabatan di antara para du'atus sunnah, da'i-da'i sunnah, da'i-da'i salafi. Apalagi persahabatan di antara para ulama sunnah, masyaikh sunnah harus ada perangai ini. Salamatus sadr, harus bersih jiwanya. Engkau mencintai mereka tulus, engkau bersahabat dengan mereka tulus, engkau berteman dengan mereka tulus, engkau berukhwah dengan mereka tulus. Cintanya karena Allah, kasih sayangnya karena Allah, persahabatannya karena Allah. Sedikit pun tidak ada kebencian kepada para ikhwah. Tidak ada kedengkian kepada mereka. Tidak ada permusuhan dengan mereka. Tidak ada dendam kepada mereka. Apalagi tidak ada yang namanya makar jahat untuk mereka. Na'udzubillah. Tipu muslihat. Merusak mereka. Na'udzubillah. Tidak ada semuanya itu. Yang ada adalah menasihati mereka, tawasi bil haq, tawasi bis sabr, tanasuh lillah wa fillah, saling menasihati karena Allah, menghendaki kebaikan untuk orang lain, untuk ikhwah kita, untuk salafiyin, untuk ahlu sunnah, untuk doatus sunnah, masyayikhus sunnah. Ini adab ukhwa yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Harus ada. Dengan ini ukhwah akan kokoh Uhwah akan indah. Barakallahu fikum. Sementara di sekolah dulu, sudah masuk azan isya, silakan azan diteruskan dengan salat jamaah isya. Setelahnya diteruskan lagi insyaallah taala ila ayya Allah. Gitu ya. Sampai pada waktu yang sekuat kita insyaallah taala. Sementara cukup alhamdulillahirabbil alamin barakallahu fikum.